kita semua dikumpulkan di dalam majelis ta'lim atau majelis ilmu yang rutin kita melaksanakannya di setiap yaumul ahad maka walhamdulillah semata-mata izin dari Allah taala pula kita semua kembali duduk dalam majelis ilmu yang agung ini untuk bertafakufidin Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mu'in fi bayani huquqiz zawjain masih dalam cabang yang kelima dari Al-Matlabul Awal cabang yang kelima dari pokok pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan wajibatuz zaujah tijaha zaujiha kewajiban-kewajiban istri terhadap suaminya. Nah, sebelum kita menyelesaikan cabang yang kelima, maka kita menyebutkan kembali dari lima cabang tersebut yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad Ali Farkus hafizahullah taala cabang yang pertama dari matlabul awal yaitu ta'atu zauji bil ma'ruf wajibnya para istri mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf bukan dalam perkara yang mungkar. Cabang yang kedua, siyanatu irdi zauji wal muhafadhatu ala malihi wa waladihi. Yaitu wajibnya para istri menjaga kehormatan suami-suami mereka dan menjaga harta dan anak-anaknya. Kemudian al-far'u tsalits Cabang yang ketiga adalah riayatu syu'uriz zauji wa mura'atu karamatihi wa ihsanihi wa ihsasihi yaitu wajibnya para istri memelihara perasaan, menjaga perasaan suaminya dan memelihara kehormatan kehormatannya. Kemudian al-far'ur rabi cabang yang keempat khidmatul mar'ati zaujaha wa tadbirul manzil wa tarbiyatul aulad yaitu wajibnya para istri melayani suaminya mengatur rumahnya dan mendidik anak-anaknya dan cabang yang kelima barakallahu fikum ihdadu zaujati fi iddati wafati zaujiha ihdadu zaujati fi iddati wafati zaujiha yaitu wajibnya para istri melakukan ihdad yaitu pembatasan diri dalam masa iddahnya yang ditinggal mati oleh suaminya dan kita telah menjelaskan membacakan keterangan penulis Hafizahullah taala terkait dengan cabang yang kelima ini yaitu diantaranya hadis yang dinukilkan oleh Syekh Hafizahullah yaitu hadis Al-Furai'ah binti Malik radhiyallahu taala anhuma yang ditinggal mati oleh suaminya. Furaiah binti Malik adalah saudara perempuan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anha wa an yang beliau Furaiah binti Malik syahidat bayat bayat Ridwan. Beliau menyaksikan bayah Ridwan yaitu bayat di bawah pohon Ridwan Naam, yang tentunya orang-orang yang terikut di dalam Bayatul Ridwan ini memiliki keutamaan yang khusus. Nah, maka Al-Furai'ah binti Malik termasuk yang hadir menyaksikan Bayat Ar-Ridwan, ikut serta dalam Bay'ah Ar-Ridwan. Dan ibu beliau adalah Habibah bintu Abdullah bin Abi bin Ubay bin Salul. Naam. Walhasil beliau radhiyallahu taala anha Furai'ah binti Malik ditinggal mati oleh suaminya dan setelah itu beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bolehkah dia berpindah tempat yakni rumah di tempat dari rumah sebelumnya karena dia sebelumnya tinggal semacam menginap atau numpang di rumah-rumah Ansar karena suaminya tidak belum punya rumah ya dan belum punya harta sampai beliau meninggal dunia. Sehingga beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bolehkah diizinkan untuk berpindah rumah di rumah keluarganya atau di rumah saudara wanitanya. Naam. Maka Walhasil pada awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya namun setelah itu kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menarik izin tersebut setelah Furai'ah binti Malik kembali mengkisahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang keadaannya ya untuk berpindah di rumah keluarganya atau di rumah saudara wanitanya karena itu lebih memudahkan dia lebih memudahkan urusannya namun Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir ya ucapan beliau beliau mengatakan kepada Furai'ah bintu Malik umkuthi fi baitiki alladhi jaa fihi na'yu zawjiki hatta yablughal kitabu ajalah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menetaplah anti di rumahmu yang dimana jenazah suamimu diurus ya di rumah di rumahmu tersebut hingga masa iddahmu yaitu 4 bulan 10 hari telah sampai telah berakhir. Maka setelah itu boleh anti berpindah. Maka berdasarkan hadis yang mulia ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya dan disahihkan oleh Imam Al Albani rahimahullahu taala setelah awalnya beliau mendoifkan lalu kemudian beliau kembali mensahihkannya sehingga hadis ini adalah hadis yang muhtajun bihi dijadikan sebagai hujah ya bahwa para istri atau setiap istri yang ditinggal mati oleh suaminya dengan catatan dia tidak hamil ya dalam keadaan tidak hamil maka dia wajib beriddah empat bulan sepuluh hari dan melakukan ihdad yaitu pembatasan diri tidak keluar dari rumahnya tidak bersolek naam tidak bersolek sebagaimana biasanya berwangi-wangian ya barakallahu fikum akan tetapi dia bersabar melakukan ihdad tersebut selama 4 bulan 10 hari. Kurang lebih 130 hari. Naam barakallahu fikum. Ya. Bahkan telah kita bacakan hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan pula oleh penulis hafidahullah taala hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dan Imam Muslim dalam sahih keduanya dari Ummul Mukminin Ummu Habibah bintu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu li imra'atin tu'mina billahi wal yawmil akhir antuhidda ala baitin ala mayyitin fawqa salasi layalin illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashra tidak halal bagi seorang istri seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan ihdad terhadap suatu mayat mayit melebihi tiga hari kecuali seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka halal baginya berihdad empat bulan sepuluh hari ya di sini semakin menguatkan barakallahu fikum bahwa seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melakukan ihdad dalam masa iddahnya 4 bulan 10 hari yaitu tidak keluar dari rumahnya tidak berdandan bersolek berwangian sebagaimana biasanya tapi dia bersabar untuk sementara khusus adapun selain daripada istri yang ditinggal mati suaminya ya apakah ditinggal mati oleh ayahnya atau anaknya tidak boleh dia ya berihdad melebihi tiga hari ya diharamkan baginya barakallahu fikum sebagaimana pada hadis tersebut yang telah kita bacakan nah walhasil pada pertemuan sebelumnya saya telah mentambih mengingatkan kepada kita semua dan khususnya pada para ummahat ya bahwa siapa saja yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan dia tidak hamil maka masa iddahnya dihitung ya semenjak suaminya meninggal dikuburkan dihitung dari situ 4 bulan 10 hari 130 hari tidak boleh dia keluar dari rumahnya. Ya, bahkan tidak boleh dia berpindah rumah dari awal rumahnya yang dia tinggali sebelumnya. Sebagaimana telah kita singgung kemarin, dalam hadis ini ada ada isyarat boleh ya. Artinya ada kemungkinan mengandung kemungkinan isyarat bolehnya berpindah di jenazah yang di situ diurus ya jenazah itu di rumah tersebut Nah, yang ternyata yang ya benar tidak boleh. Ya. Walaupun jenazahnya itu diurus di tempat yang lain. Nah, walaupun jenazahnya itu diurus di tempat yang lain barakallahu fikum. Ya, yang bukan rumahnya, bukan tempat tinggalnya sebagaimana biasanya. Ya, Misalnya jenazahnya diurus di rumah orang tuanya, bukan di rumahnya dia yang sehari-hari dia tinggal. Ya. Maka tetap wanita tersebut tidak boleh berpindah di masa iddahnya tidak boleh berpindah ke rumah orang tuanya tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Sebagaimana dohir dari hadis ini Furai hadis Furai'ah binti Malik radhiyallahu taala anha. Naam. Dan alhamdulillah ya kalau saya apa tidak salah Huna Abu Abdullah ada apa namanya uh, postingan beliau yang diposting terkait dengan masalah ini dari kitab Fikul Muyassar ya dan alhamdulillah apa yang telah saya janjikan pada pertemuan sebelumnya sudah terjawab. Ya, bahwa yang benar dari uh, fatwa ulama kita ya tidak boleh keluar dari rumahnya yang dia tinggal ya di situ sehari-harinya. Nah, ya sehingga di sini butuh ta'awun terkadang seorang istri tinggal mati suaminya tidak memiliki sanak keluarga. Ya, sehingga memberatkan ketika dia tinggal di rumahnya tidak ada yang mengurus dia, yang membelanjakan dan seterusnya. Maka membutuhkan ta'awun dari saudara-saudara kita, kaum muslimin, dari tetangga-tetangganya dan orang-orang dekatnya. Ya. Kurang lebih selama 4 bulan 10 hari sampai dia boleh keluar untuk mencari nafkah untuk mencari uh, nafkah yang halal ya dengan uh, mengajar atau berdagang atau yang lainnya dengan cara yang halal. Ya, barakallahu fikum. Selama itu maka membutuhkan ta'awun ya dan bertolong menolong kepada para janda yang ditinggal mati oleh suaminya meninggal dunia, para janda yakni itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis kal mujahidi fisabilillah yaitu seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang yang memperhatikan urusannya para wanita yang janda. Apakah ditinggal mati suaminya atau diceraikan oleh suaminya? Naam. Barakallahu fikum. Jadi demikian apa yang dijelaskan oleh Syekh Hafidahullah Ta'ala ya dari cabang yang kelima ini yaitu ihdad az-zawja fi iddati wafati zawjiha wajibnya para istri melakukan ihdad di masa iddahnya dengan meninggal meninggalnya suaminya Naam jadi sekali lagi kalau dengan syarat dia tidak hamil ya tidak hamil 4 bulan 10 hari jika hamil ya maka dohir dari ayat Al-Quran wa ulatul ahmal ajaluhu, ajaluhunna an yadokna hamlahunna ya masa menunggunya wanita-wanita hamil secara mutlak yang ditinggal mati suaminya atau yang tidak masa iddahnya atau yang dengan cara diceraikan masa iddahnya adalah ketika melahirkan anaknya jadi bukan 4 bulan 10 hari kalau hamil ya Walaupun tinggal satu hari dia melahirkan, suaminya meninggal. Satu hari besoknya melahirkan, maka berakhir masa iddahnya. Ya, berakhir masa iddahnya walaupun satu hari. Kenapa? Karena dohir ayat Al-Quran secara mutlak untuk wanita hamil itu masa iddahnya sampai melahirkan. Nah, kemudian bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan haid atau nifas, ya, maka barakallahu fikum masa iddahnya dihitung dari awal apa su, uh, masuknya suci awal sucinya ya jadi dalam masa haid itu tidak dihitung sampai memasuki masa sucinya baru dihitung ya empat bulan sepuluh hari dari situ. enam demikian barakallahu fikum. <clears throat> Taib. Kemudian kita lanjutkan uh, akhir dari keterangan beliau pada cabang yang kelima ini kata penulis hafizahullah taala wa min muntaliqi umumi hadal hadith wa ghairihi fa innal ihdada lazimun 'alal mu'tadda mutlaqa ya maka berangkat dari keumuman hadis ini dan selainnya yakni hadis yang telah kita bacakan tadi dari dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Ummu Habibah binti Abi Sofyan. Ya, dan hadis yang lainnya dan termasuk hadis Buraiyah binti Malik radhiyallahu taala anhuma. Ya, menunjukkan bahwa al-ihdad ya, ihdad lazimun al-mu'tadda mutlaqa adalah wajib atas wanita yang dalam masa iddah secara mutlak. Ya, Maksudnya wanita yang dalam masa iddah apakah dicerai atau ditinggal mati suaminya walhasil dia dalam masa iddah ya. Nah, maka wajib dia melakukan ihdad ya di masa iddah itu yaitu pembatasan diri dengan tidak keluar rumah ya kemudian tidak berdandan bersolek berwangi-wangian nah selama masa iddah tersebut Sawaun kanat kabiratan atau saghiratan. Sama saja wanitanya orang yang sudah kabirah, sudah tua atau yang masih kecil. Akilatan atau majnunah, wanitanya berakal atau tidak berakal. Muslimatan au kitabiyatan, wanitanya muslimah atau ahlul kitab. Ya, wajib melakukan ihdad di masa iddah. Idil ihdadu bitarkit tib wazina maknan ma'kulun yatamassalu fi taqlilir raghbati fiha di mana perlakuan al-ihdat ya melakukan ihdat itu yaitu dengan meninggalkan wangi-wangian berhias bersolek ini adalah makna yang makul makna yang diterima oleh akal oleh logika kita yatamassalu fi taqlili raghbati fiha. Terwujudkan, terbukti yaitu dengan ihdat tersebut ya menghilangkan atau meminimalkan keinginan terhadap wanita tersebut. Yakni dari orang-orang yang uh, mau melamarnya. Ya. Yang ada keinginan ya, maka di masa ihdad masa iddah dia menyembunyikannya ya dia menyembunyikannya tidak menampakkannya barakallahu fikum ya karena tidak ada ya e, maksudnya beliau tidak ada sebab-sebab ya wanita ini tidak melakukan sebab-sebab yang laki-laki kemudian punya hasrat keinginan tertarik untuk melamarnya. Kenapa? Karena dia tidak keluar rumah, tidak berdandan, tidak berwangian dan seterusnya. Ya, sehingga mengurangi apa? keinginan, hasrat ya kaum lelaki yang lain. Wa fi hadha taqlil ziyadatu ihtiyat fi hifdhin nasab min jihatin wa man'u tashawwufir rijal ilaiha wa tashawwufiha ilaihim min jihatin ukhra. Ya, dalam makna ini juga perlakuan ihdad ini juga mengurangi atau meminimalkan apa uh, di antara hikmah atau maknanya adalah ziyadatu ihtiyat, menambah kehati-hatian dalam memelihara nasab. Ya. Dalam memelihara apa? Nasab. Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain mencegah ya keinginan kaum lelaki dan juga keinginan wanita tersebut kepada kaum lelaki dari sisi yang lainnya. Ya. Kenapa? Karena dia sedang berkabung, ya. Barakallahu fikum. Dari sisi menambah penjagaan terhadap nasab ini jelas karena di masa iddah itu ya boleh jadi uh, apa namanya ada yang tertinggal ya bisa jadi dia hamil ketika tidak ada masa iddah kemudian dinikahi oleh wanita oleh lelaki yang lain boleh jadi sementara hamil tapi belum diketahui ya sehingga ketika anak itu lahir disangka anak ini anaknya suaminya yang baru padahal ternyata anaknya suaminya yang lama ya yang ketika itu dia sedang hamil belum diketahui ya maka di antara hikmah Al-iddah ini masa iddah masa menunggu itu tabriatur rahim. Ya, membersihkan rahim. Sehingga benar-benar diketahui bahwa rahim sudah kosong. Ya. Sehingga ketika dinikahi oleh yang lainnya hamil maka itu benar-benar anak dari suami yang barunya. Ya. Barakallahu fikum. Ini ya hikmah dari pensyariatan ya al-iddah masa iddah dan juga uh, hikmah dari perlakuan al-ihdad ya di masa iddah barakallahu fikum demikian cabang yang kelima dari sub eh, dari pokok pembahasan yang pertama ya jadi pokok pembahasan yang pertama terkait dengan kewajiban para istri dan sebaliknya kewajiban para suami nantinya dan uh, yang pertama adalah kewajiban para istri. Ya. Nah, kita masih berada pada pembahasan kewajiban para istri. Nah, ini matlabul al-awwal. Ya. Kemudian al-matlabul tsani mahadir lazimatil al-ittiqa yaitu tempat-tempat yang diperingatkan ya bagi setiap para istri untuk menjauhkan diri darinya ya melakukan penjagaan diri dari tempat-tempat tersebut nah maka ada beberapa cabang ya ada 10 cabang yang disebutkan oleh Syekh uh, taala 9 eh, cabang dari tempat-tempat yang wajib dijauhi oleh para istri ya terhadap suaminya. Naam. Kata beliau, "Hadza wa yanbaghi lizawjati salihati an taltazima al-hadara bi an la takuna sababan في إغضاب ربها أو في زلزلة العلاقة الزوجية أو تعكير صفائها وذلك بوقوعها في المحاذير التي تظهر في الفروع التالية maka sepantasnya kata beliau bagi para istri solehah untuk komitmen untuk komitmen menjauhi segala sebab yang bisa mendatangkan kemurkaan Robnya atau segala sebab yang bisa mengguncang hubungan keluarganya atau yang mengeruhkan kejernihan keluarganya ya ketika dia melakukan hal-hal tersebut ya wajib bagi istri soleh untuk komitmen menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah atau kerusakan, keretakan hubungan kekeluargaannya atau mengkaburkan kejernihan di dalam keluarga, maka wajib dijauhi seluruhnya. Maka hal tersebut ada beberapa cabang. Ya. Kemudian beliau menyebutkan satu persatu. Al-far'ul awal ya kita cukup menyebutkan dulu cabang-cabangnya, nanti kita akan bacakan syarahnya insyaallah taala atau nah sesuai dengan waktu yang ada insyaallah kita bacakan ya satu atau dua cabang akan tetapi saya menderetnya terlebih dahulu sembilan cabang yang disebutkan oleh Syekh uh, eh, Hafidahullah taala yang pertama adalah wajibnya setiap istri berhati-hati untuk mentaati suaminya dalam perkara maksiat ya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang istri taat kepada suaminya dalam bermaksiat kepada Allah. Cabang yang kedua, hendaklah para istri berhati-hati idza azzauj melakukan ya idza yakni menyakiti suami. Nah, ini cabang yang kedua. Cabang yang ketiga, mahdur is, iskhatiz zauj. Hati-hati dari melakukan hal yang mendatangkan kemurkaan suami. Yang keempat, mahdur kufri ihsani zauj. Hati-hati dari melakukan kufur nikmat terhadap kebaikan suami. Ya, mengkufuri nikmat suami atau kebaikan suami. Yang keberapa itu? Yang keempat. Yang kelima, al-far'ul khamis, mahdur su'aliz zauj tolaqa nafsiha Hati-hati para istri meminta cerai kepada suaminya. Ya. Dia minta pada suaminya untuk suaminya menceraikannya. Meminta cerai. Ya, ini diharamkan. Ya. Kita akan bacakan syarahnya insyaallah. Al-far'us sadis cabang yang keenam mahdur al-imtina' min tamkini zauj min al-istimta'i biha Hati-hati para istri mencegah dirinya ya atau menolak dari permintaan suaminya melakukan istimta. Ya. Hati-hati para istri menolak permintaan suami di atas tempat tidurnya. Kemudian yang ketujuh, al-far'us sabi', cabang yang ketujuh Mahdur ifsha asraril jima. Hati-hati para istri menyebarkan rahasia hubungan hubungannya dengan suami, yakni al-jima. Ya, nah ini pembahasan khusus. Ya, adanya pembahasan seperti ini menunjukkan ini terjadi. Ya. Sebagian istri menceritakan rahasia dalam keluarganya terkait dengan tempat tidurnya. Sehingga dia ceritakan ya tentang suaminya. Nah, terkait dengan rahasia tempat tidurnya, maka ini diharamkan bagi para istri. Kedelapan al-far'u tsamin mahdzur saumi ghairi ramadan biduni idni zaujiha. Ya, diharamkannya para istri berpuasa. Hati-hati berpuasa selain dari Ramadan, yakni selain puasa wajib. Ya. Tanpa izin suaminya. Jadi tidak boleh para istri berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Barang siapa yang berpuasa sunnah ya, tanpa izin suaminya, kemudian suaminya mengetahuinya di sore hari misalnya sebelum maghrib ya sebelum berbuka. Lalu suaminya memintanya untuk membatalkannya maka wajib baginya. Ya, karena ketaatan pada suami wajib adapun puasa yang dilakukannya sunnah. Maka yang wajib lebih didahulukan daripada yang yang sunnah. Makanya hati-hati ya para istri berpuasa sunnah dia wajib meminta izin pada suaminya Nah, kemudian al-far'u tasi' yang terakhir dari cabang yang kesembilan yang disebutkan oleh penulis Allah taala adalah mahdur naz'i thiyabiha fi ghairi baiti zaujiha. Hati-hati para istri menanggalkan pakaiannya di selain rumah suaminya. Yani di luar rumah suaminya, di rumah tetangganya, di rumah orang tuanya, di rumah yang lain yang di situ ada orang-orang yang bukan mahramnya, maka hati-hati. Ya. Menanggalkan pakaiannya di rumah selain daripada rumah suaminya. Kita akan bacakan insyaallah taala uh, syarah masing-masing dari cabang tersebut. Wabillahi taufik. Saya mohon maaf kita cukupkan sampai di sini. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik.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 Saya tidak tahu, tapi setahu saya masih ya, masih seperti biasa sebelum setengah empat atau setengah empat. Nah, jadi kalau yang rumahnya mungkin jauh, bisa sholat asar di jalan, ya bersama keluarganya, atau masih sempat sholat asar di rumahnya langsung ya beranjak. Nah, demikian para fikum, Allah minkum. جزاكم الله خيرا